Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu. 梅心，梅，杜杜蒂努拉。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 mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. Dalam seri ke-353 ini didukung oleh para pemain Mario sebagai kepala desa, Arif sebagai congkong, Neni sebagai istri kepala desa, Mogan dan Rudi kecil sebagai orang desa, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivana sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. malam itu desa kali selikur menjadi geger seketika. Orang-orang desa terbangun demikian mendengar kentongan bersaut-sautan. Mereka bergegas menuju ke rumah kepala desa. Kepala desa dan istrinya masih membicarakan peristiwa yang baru saja terjadi, yang terasa agak ganjil, agak aneh. Sekali lagi kepala desa mendesak jongkong pembantunya agar mau menceritakan apa yang baru saja dilihatnya. Kau jangan bicara sembarangan, Jongkong. Ah, benar, Pak. Saya tidak berdusta. Saya benar-benar melihat bahwa Nini Mendur sedang bertengkar dengan seseorang di ruangan bilik saya. Saya kenal betul suara Nini Mendur. Tapi itu tidak mungkin, Jongkong. Mendur tidur bersamaku. Iya. Ah, sejak sore tadi dia tidak keluar ruangan. Dia tidur bersamaku. Bagaimana dia bisa berada di ruangan bilikmu? Aduh, aduh, aduh. Memang agak aneh kejadian ini, Bu. Ada hal-hal yang tidak wajar. Eh, ah, itu, Pak. Ausblättert. Malam ini desa kali selikur kemasukan penjahat. Dan tidak tanggung-tanggung, dia langsung masuk ke rumahku. Aku berusaha untuk menangkapnya, tapi gagal. Berapa orang semuanya, Bapak Kepala Desa? Yang aku tahu cuma satu orang. Tapi sekalipun hanya satu orang, dia mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang tinggi. Tapi belum tentu hanya satu orang, Bapak Kepala Desa. Hmm. Mungkin teman-teman masih bersembunyi di tempat lain. Hmm. Teman-temannya maksudmu? Iya. Nah, itulah yang ku khawatirkan. Karena itu kita jangan memberinya kesempatan atau peluang untuk kembali ke desa kita ini. Ya? Ya. Kita harus menangkap orang itu. Kita harus memburu orang itu dan menangkapnya. Kami semua sudah siap untuk mengamankan desa Kali Selikur ini, Bapak Kepala Desa. Bagus. Ya. Kami tidak senang ada orang asing mengganggu ketentraman hidup kami. Hmm, ya, ya. Baiklah, baiklah. Tapi kita jangan berangkat semuanya. Saya minta ada sepuluh orang menunggu rumahku. Dan selebihnya mari ikut aku. Kita kejar orang itu. Kita usir dia dari desa Kali Selikut. Kurang lebih 40 orang warga desa Kali Seligur segera berangkat meninggalkan rumah kepala desanya. Mereka berjalan sambil menggenggam senjatanya masing-masing. Ada yang membawa tombak, ada yang menggenggam keris, dan sebagian di antara mereka membawa obor untuk penerangan di jalan. Sementara itu, Arya Kamandanu masih terus berusaha mengejar Nini Mendur. Dengan menggunakan Aji Seipi Angin, Arya Kamandanu berlari bagaikan terbang di atas permukaan tanah. Tapi dia merasa kesal sekali karena masih juga kehilangan jejak. Ini mendur tiba-tiba lenyap di balik tikungan sebuah bukit batu. Oh, siluman jahanam. Dia pun mampu berlari bagaikan angin. Kurang ajar. Tiba-tiba saja dia lenyap. Tapi aku yakin dia masih berada di sekitar bukit batu ini. Hmm. Apakah usahaku akan sia-sia akhirnya? Tidak. Aku harus dapat menangkap siluman itu. Aku harus dapat memperoleh kekuatan dari naga Puspa Kresna. Apa yang kau cari di tempat ini, Kamandanu? Arya Kamandanu terkejut sekali. Jantungnya seakan-akan berhenti berdetak. Darahnya berdesir dengan kencang. Dia segera membalikkan punggungnya dan tiba-tiba ia sudah berhadapan dengan Sakawuni. Dia berusaha untuk meyakinkan dirinya apakah gadis yang dihadapinya adalah benar-benar Sakawuni. Ada apa kau ini, Kamandanu? Mengapa kau memandang aku dengan cara seperti itu? Ah, Sakawuni, kau... Benarkah kau Sakawuni? <laughs> Wah, kau ini aneh sekali, Kamandanu. Baru saja kita berpisah, dan kau sudah melupakan aku. Tiba-tiba saja kau pergi meninggalkan rumah kediaman Pulungga. Kau pergi meninggalkan gedung peluk, dan hanya memberikan selembar daun lontar kepadaku. Apakah itu artinya, Kamandanu? Uh, kau sudah bosan berjalan bersamaku ya? Tidak, Wuni. Bukan karena itu. Tapi... Tapi apa yang kau lakukan di tempat ini, Wuni? Aku telah mencarimu ke sana kemari, Kamandanu. Tapi, ya, kalau memang kau tidak mau lagi bersama-sama denganku, baiklah, aku akan pergi. Tunggu, Wuni. Tunggu dulu. Benarkah dia sekawuni? Aku menjadi bingung sendiri. Benarkah dia Sakawuni? Ataukah penjelman ular naga puspa Kresna? Oh, setan alas. Pikiranku menjadi kacau. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan sekarang. Tapi aku belum yakin bahwa dia adalah benar-benar Sakawuni. Ular siluman itu bisa merubah dirinya menjadi seribu satu macam wujud. Bisa saja dia membo-membo atau menyaru sebagai Sakawuni. Kamandano, apa yang kau pikirkan? Sudahlah, sebaiknya kita kembali ke Majapahit. Tak ada yang bisa kita lakukan di tempat ini. Aku benar-benar ragu-ragu sekarang. Tapi aku tidak akan tertipu. Akan kulihat apakah dia benar-benar Sakawuni ataukah hanya penjelmaan dari ular siluman itu. Kamandano, sedang apa kau ini, ha? Kau tidak mendengar kata-kataku? Ah, dari dulu memang kau begitu. Suka melamun sendiri, merenung sendiri, tidak mengindahkan siapapun yang berada di dekatmu. Kau selalu asik dengan dirimu sendiri saja, Kamadano. Oh, ah, Wuni, kau kau cantik sekali, Wuni. Ah, apa? Ah, kau jangan sembrono, Kamadano. Nanti ku jewer kupingmu. Benar, Wuni. Baru sekarang ini aku menyadari bahwa kau adalah seorang gadis yang cantik. Uh, kau cantik dan lembut. Uh, uh, jangan begitu, Kamadano. Uh, uh, lepaskan tanganku. Tanganmu lembut Tanganmu halus bagaikan sutra. Mengapa harus kulepaskan? Hmm? Ah, kau sudah mempunyai seorang istri. Kasihan kakak Mesin. Bukankah aku hanya mengganggu kebahagiaan kalian? Dia menyebut-nyebut Mesin. Kalau begitu, jangan-jangan dia benar-benar Sakawuni. Oh, aku menjadi bingung. Kalau benar-benar Sakawuni, oh, alangkah malunya aku. Apa yang kau lakukan ini, Kamandanu? Uh, Lepaskan tanganku. Kita berdua sedang menjalankan tugas dari Gusti Prabu Kertarajasa. Kita harus menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Tidak seharusnya kita melalaikan tugas-tugas kita. Ah, sudahlah, ayo kita kembali ke Majapahit sekarang. Sakawuni, benarkah kau ini Sakawuni? Secepat kilat Arya Kamandanu menyambar pakaian Sakawuni dan menariknya dengan cepat. Sakawuni menjerit sambil berusaha untuk menutup pundaknya bagian kiri. Tapi Arya Kamandanu sudah terlebih dulu dapat melihat noda hitam. Noda hitam yang merupakan ciri-ciri dari ular naga Puspa Kresna. Oh, kurang ajar kau Kamandanu. Kau ingin memperkosa aku ya? Kurang ajar. Rupanya kau seorang laki-laki yang berwatak bejat. Maaf Sakawuni. Aku terpaksa melakukannya. Sekarang aku tahu siapa dirimu yang sesungguhnya. Kau oh, bukan Sakawuni. Kau adalah ular siluman itu. <laughs> Hebat sekali kau, Kamandanu. Arya Kamandanu. <laughs> Sungguh-sungguh luar biasa. Keberanianmu melebihi Batara Bayu. Aku bangga dapat berjumpa dengan laki-laki seperti dirimu, Kamandanu. Nah, sekarang marilah kita bertarung. Hiat! Hiat! Hiat! Sekarang bagaimana Bapak Kepala Desa? Apakah kita akan sergap mereka bersama-sama sekarang? Oh, oh, oh, jangan, jangan, iya, jangan. Kita iya, tunggu saja. Iya. Kita tunggu apa yang akan terjadi. Ya, ya, ya. Lihat, mereka menghentikan pertarungan. Cukup, cukup Kamandano. Kau tidak akan dapat mengalahkan aku. Aku tidak peduli. Apakah aku akan dapat mengalahkanmu atau tidak? Yang jelas aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kemanapun kau pergi, aku akan mengejarmu, memburumu, bahkan sampai ke ujung dunia sekalipun. <laughs> bagus, bagus sekali. Semangatmu bernyala-nyala bagaikan sang hyang bagaskara. Tapi kasihan sekali kau, Kamandanu. Usahamu hanya akan sia-sia belaka. Kau tidak perlu menggertakku. Kau boleh bersembunyi di ujung dunia ini atau di balik mulut cakrawala. Tapi aku tetap tidak akan melepaskanmu. Hei, dengar Kamandanu. Kalau kau memang seorang pemberani, ikutlah aku. Kalau memang kau seorang jantan sejati, ayo, kejarlah aku. Tangkaplah aku. Selesai berkata, Sakawuni yang sebenarnya hanyalah penjelmaan dari ular naga Puspa Kresna segera melompat. Tubuhnya seketika hilang di balik kegelapan bukit. Arya Kamandanu tersentak, wajahnya menjadi geram. Jangan lari kau hai siluman! Aku tidak akan melepaskanmu! Aku akan terus memburumu sampai ke sarangmu. Mereka pergi, Bapak Kepala Desa. Lihat, mereka dua-duanya pergi. Iya, iya, iya, iya. Uh, uh, hmm. Ya, mari kita kejar mereka. Bapak Kepala Desa, jangan sampai mereka lolos. Tidak, tidak usah, tidak perlu. Hmm. Mengapa? Kita sudah jauh-jauh sampai di sini. Kita harus dapat menangkap mereka, Bapak Kepala Desa. Apa kau tidak tahu arah tujuan mereka? Hmm, coba, ingat baik-baik. Hmm, kalau tidak salah, mereka menuju ke Candi Kagenengan, Bapak Kepala Desa. Hmm. bukan, bukan ke Candi Kagenengan. Candi Kagenengan di sebelah sana. Eh, dengar. Ah, kalau mereka terus berkejar-kejaran menyusuri lereng bukit itu, mereka pasti akan sampai di Bukit Mahabairawi. Masjid Mahabairawi. Hmm. Oh, tidak. Jangan, Pak. Lebih baik kita kembali saja, Bapak Kepala Desa. Nah, aku pikir juga begitu. Kita kembali saja. Tak ada gunanya kita mengejar mereka. Kita tidak tahu siapa mereka dan apa tujuan mereka datang ke desa kita. Ayo, kita kembali saja. Beritahukan teman-temanmu supaya kita segera kembali ke desa Kali Selikur. desa kali selikur segera mengajak warga desanya kembali. Mereka tidak meneruskan mengejar buruan mereka. Dan memang benar apa yang dikatakan kepala desa itu. Arya Kamandanu terus mengejar Sakawuni. Mereka berkejaran di sebuah lereng bukit. Kadangkala mereka menanjak, kadangkala menghambur turun. Dan pada saat Arya Kamandanu berlari-lari menuruni lereng bukit, dia melihat sebuah bukit yang cukup besar ukurannya. Puncak bukit kelihatan agak terang, taram temaram oleh cahaya sinar bulan. Bukit itulah yang bernama Bukit maha maha Mahabairawi artinya neraka jahanam. Bukit itu memang nampak menyeramkan. Menurut kepercayaan warga desa Kaliselikur dan sekitarnya, di puncak bukit itulah tempat bersemayam arwah-arwah orang yang mati penasaran. Mereka mengalami siksaan yang sangat berat sebagai ganjaran atas dosa-dosanya semasa hidupnya dulu. Hmm. Dia berlari ke arah bukit itu. Mungkin di puncak bukit itulah sarang tempat tinggalnya. Aku tidak peduli. Aku akan terus memburu siluman itu. Hai siluman! Kemana kau akan melarikan diri? Sampai ke ujung langit pun aku akan terus mengejar. Aku akan terus memburumu. sekali Arya Kamandanu meloncat dan berlari menaiki lereng bukit Mahabairawi. Dia terus berlari menyelip di sela-sela batu-batu padas. Kadangkala dia melompati celah bukit, dan pada saat lain dia berlompatan di atas batu-batuan berwarna hitam. Arya Kamandanu tiba-tiba menghentikan langkahnya, karena di depannya nampak sebuah terowongan. Mulut terowongan itu mengepulkan asap keputih-putihan. Arya Kamandanu ragu-ragu sejenak, dia berhenti di depan mulut terowongan yang terus mengepulkan asap keputih-putihan. Hmm, ada sebuah terowongan. Mungkin terowongan itu merupakan mulut sebuah gua yang dalam. Aku tidak tahu ada apa di dalamnya. Barangkali ular siluman itu telah menungguku di dalam sana. Tapi aku tidak akan berhenti sampai di sini. Dan sepertinya tidak ada jalan lain lagi. Kecuali harus melewati mulut terowongan ini. Dan Arya Kamandanu kembali melangkah. Sebentar kemudian dia sudah mulai memasuki terowongan. Tubuhnya segera lenyap di balik kepulan asap keputih-putihan. Danu terus melangkah semakin ke dalam. Terowongan itu cukup lebar, tingginya kurang lebih empat depa. Sebagian dinding-dindingnya yang terdiri dari batu-batuan yang sangat keras. Batu-batuan gunung mengeluarkan asap keputih-putihan. Setelah kurang lebih 20 langkah menyusuri mulut terowongan, Arya Kaman Danu tiba di sebuah ruangan terowongan yang cukup lega. Arya Kaman Danu tersentak. Dia berdiri merapat pada dinding terowongan dan matanya menatap seorang laki-laki tua yang tengah duduk bersila. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah laki-laki tua yang ditemui Arya Kamandanu di dalam ruangan terowongan? Dan apa yang akan dialami Arya Kamandanu di puncak Bukit Bairawi? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.